Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saniyatu wal ishruna Itu ngene gila Wal maqalatu ti maqala asaniyatu kang kaping loro wal ishruna lan rohullah Iku ngene gila terjauh. Apa sing didhawono ngene Allah Ta'ala ila uzairin anil Auha paring wahyu sapa Allah taala sapa Allah taala ila uzair mari uzair nabi kang ya uzair sing dadi nabi Isa Uzair diparingi wahyu ning Allah taala faqala mung padha sapa Allah azza wa jalla ya uzair ya uzair Iza atnabta eh, nalikane dosa sira dan kelawan dosa sapa kang kabeh Kowe nak lagi ngelakoni dosa cilik fala tangfi mongko aja ningali ila suhrihi atau ila suhri. Maring cilike damkin. Eh dari kadambi dikasih mengkolo-mengkolo dosa. Kowe nak melanggar dosa cilik aja delok cilike tapi wangdur lan ningawono siro ilaman maring wong. Ilaman maring zat, ilaman maring zat. Adnat nakang dosa sira, adnat lakang dosa sira, lagu maring Wa asofa kala kalan alikane mekenani ka ing sira khairun kaapian ya sirun kang sithik. Fala tanggur mongko aja ningali sira. Ila sukhri maring cilike khairin yasir. Eza dikal khairi terus mongko-mongko kaapian. Wangkur lan ngalo sira ilaman maring wong ilaman maring kat rosako kang ngasih sapa man ka ing sira. Eman tegesi wong sako kang giring sapa man dari kal kero em kono kono kaapian ile kabar sila. Waida sopa lan alikane mekenani kain sira apa baliyatun nopo cukup. Kena lagi di masalah fala tasbuni mongko aja lapurno sira aja napa. Rasulullah sira, wadul siro. Ijo ora wadul sira, aja Rasulullah siro. Kowe cuma madulno ni ing ingsun ila kholqi maring makhluk ingsun. Kamala asbuka koyo oleh eh ora madulno ingsun, ora nglapurno ingsun ka ing sira ila malaikat maring boro-boro malaikat ingsun. Ida solita ing dalem nalikane munggah. Ida solita ing dalem nalikane munggah ila ya maring ingsun apa masawi kau boro-boro elek sira. Eh buka tegese boro-boro cacat-cacat. Jadi ini masih terus madzhabi Abdul Al Haddad Habib Abdul Al Haddad misalnya misalnya jenengan tak kengken kembas Sekarang sing sepele Sekarang sing sepele misalnya kalau kengken jenengan tuku rokok rokok harus mokro tak akan dibono asbak rokok itu mokro tak akan dibono asbak Ayo pulau kiai jenengan guru jenengan Tentu perintah itu tidak penting karena orang rokok itu nggak rokok ya nggak apa-apa. Ibu ibu sing ngongkon guru, nah, tapi tak kongkon ranurut berarti barang elek. Nah contoh ngongkon barang sih, apa? Sepele, apa ngongkon barang sih, apa? Odo, saya saiki Allah mutus kue barang sih sepele sih ora wajib. Kue gak gelem. Ya elek banget. Ora kok delok barang sing dadi aturan Allah, tapi delok sih gak nopo aturan satu lagi. Ini rupanya Allah sepanak dong. Yang Kaya gue belok cawe itu orang nanti zina, orang nganti demai, demek itu ya dosa cilik. Jadi biaya sehingga aturan ngelarang itu Allah sepanak. Kejo delok cilik itu so tapi delok sopo wong sing bisa. Iki masyhur nih gue nih wow atas pulau pulau mau jenengan minta asbak. Gue mendingan ya. Usah aku surah penting nih eh. Tetap ketorong lama. Senajan tong ngomong barang sing ora prinsip. Paham ya? Bukan barang-barang sing betul nopo. Di dalam beragama itu ora oleh. Mulane cara kula wong Jawa iku pinter tenan bener. Wong Jawa kan ngoten iki kiai ning ngongkon ngetero ning rumah sakit bareng emergency wae. Ngongkon golekno pakanan sing primer sing pokok ya apik. Ya dituruti mbek besan santri Nanti ngomong barang seorang penting lah jadi ya dituruti senajan ora pati apa penting. orang kok delok barang orang penting tapi delok sing wah Contoh mana ini misalnya kalau di santri sini saya Tung saya terong lorong nemen itu terong di rumah sakit. Kan wajar kalau ini jadi perintah penting sing ngongkon wong penting, peristiwa yang dikongkon kan ya peristiwa penting karena wong loro itu emergensi. Tapi misalnya terus aku ngongkon nih santri bocor, ono asbak tong ono rokok dan rokok itu mukro tentu kalau santai kita mendingin, buatan ya yang buatan penting buatan mendesak ya itu terkait balik loh dan buruk dalam ilmu adab nih buruk itu juga perintah Allah penarang orang lakoni buruk senajan toh perintahnya e mau terima sunat ane tradisi yang lama, kalau sering dijajahi bangun ibadah sunat apa wae sajan ora terus kudu tau nglakoni. Piye ben takoki pangeran niku. Ada tahajud wis tau nglakoni pisan-pisan lah. Salat qobliyah tau nglakoni pisan-pisan lah. Salat sing aneh-aneh salat awabin antaran magrib. isya kula kena teng lakoni. Ya takoki pangeran. Hak aku ngomong salat awabil menate, nate, qobliyah wae mun nate kabeh iki koyo pantes ora wae. Ojo kok. Tahu salat qobliyah, apa penting Gusti wae repot pokoknya itu tahu ya kok pokoknya tahu ya dia kecelok tahu aku kecelok tahu kata orang yang mutul pakai hak ngoten ya adna tamaru bil amru itu almarotul wahidah jadi adina itu sedikit sedikit standar sesuatu kalau diperintahkan minimal tahu. melakukan lagi di guru atau tuan belas mulai mempoyong nanti mati kita tahu bisa kita koi kita harus wanting mati. ini biro cuma oh, boyong nanti mati bisa Mungkin teng wes tahu tahu roten belas belas karena ini. Ya, jadi ini teori ini ulama-ulama sufi masyur ini boleh kaidah-kaidah sufi. Gue nama siapa tuh delok gede emang ya maksiat tapi delok sopel dat sing mbok maksiat. rezeki sidik atau untuk keapian sidik misalnya kita ditekdir sudah kau yatim mau lima ngewu kau ditekdir di rezeki mau lima ngewu kau jodelok jumlah rezeki tapi delok sobat singa ngekei untuk singa ngekei kan keren no? kayak presiden buku tulis itu bangga bersong sing i. presiden dan buku tulis berkali mau biro lima ngewu gitu masa ketika pangeran rezeki kalau Pak Roti, Pak Yus Pulau Mbak berarti mangai Ewu, kayak itu Nggak swimpen sungguh. Mati. Tapi saya kayak Oh, simen terus aku suka dewi. Tapi ratu kubras mati. Tapi ini mau cerita, apa cara pandang orang sufi itu lebih bagus. Sampai gue tiga presiden buku tulisan di semua nunggu sih yang presiden. Gue nana orang Eropa, tiga tanda tangan pemain bal semua ya. Kalau mau terima Saya ini gue dicap tanda tangan Allah, baru mau ngecap waktu sujud ya tanganmu ngapalin mergo sujud polokmu atau mata kaki ngapalin mergo sujud anggap itu cap-capan sama pangeran nah gue itu tahu jadi juga tahu ngumpet nanti rontok setruk buka kecewa anak ngumpet kecewa kobo ngumpet kecewa adik ngumpet nanti setruk anggap itu capek pangeran gue tahu ngem tapi jauh suwe-suwe yang ngelo wong kan yang ngelo wong sampai kalau ngelobong jadi eling-eling jadi Makan kula niku wisen, kula sambat tu wisen perkarane iku wis wau pangeran Terus ketiga, ya nanti masalah iku cuma mau pangeran maksudnya sesuai ra apa. pangeran cuman aku buat lapor wong liya kalau aku dungo terus saya dungo wis tak waca kok tetep ngarep. Berarti kan lapor pangeran yang makhluk e. Jadi pangeran kowe nak elek yo ya tak lapor malaikat aku nak apa sih nggak kayak gue terus gue lapor jadi pengiran dia ya tersinggung nanti gue lapor laporan orang cara gue nggak demi malaikat tuh enteng penting hubungan dengan pengiran itu apa kok malaikat itu gampang mungkar nake tukang nulis itu gampang bisa dilupakan aku sudah mau pengiran gusti malaikat semua selek pulau dengan pari kelali jadi dia ini nulis musuh gastok tapi tidak dijiwai Gue kok itu nah aku seneng kau laku malaikat sing tukang nulis elek iku tak lalekno. Dadi mau nulis bar lali, nulis bar lali. Kok nak takoki pangeran di seksine nak iki salah. Lali Gusti. <laughs> Tapi malaikat sing nulis apik eling. Iku beja-bejane wong sing malaikat bagian apik eling terus sing elek. Aku orang, sing malaikat tak elek ini. <laughs> Sing apik lali. Kok aku iku mangujuki wong. Ibu masjid, duit utangan, ngeremat anak bucu duit tangan ya pondok di proposal jadi atau ngamali dewi gini sih ibu ngamal ya atau ewo Walida ya, asobaka, kok pejabat dan ngamal kan duit sosial. mau ini saya mau, tapi mau ngatur nuan gue. Gini mah, enak. Kalau ada dewa sopa imam imam ibnu Uyainata, depan imam ibnu Uyainata. Mande sapane wong saka iku sambat sapa man ana sae manusa. Wa qalbu halal man iso birun sabar. Rodin terido bikoto iklan koto Lam yakun sapa man itu jajakan Itu jajikan sami itu jazaan Mengkorano sopaman itu iku Itu jangkau kongsi kaget Kamane Nak kue secara kemanusiaan Secara basariah nanti masalah lapor kancamu Curhat nih kancamu tapi neng hatimu asal ridho be kodok kodok. Jadi kau rapi itu ngomong single lo. Kayak asal hatimu itu Mau curhat be jauh gawane basari yang gawane menu. Soal salih pang keluar awal pakai. Bukan boleh kurang tau enak mulai di sini nanti seki. Ya tapi hatimu itu, Itu orang itu itu ngelak. Tapi naik soyo. iso yo lapor lapor makhluk ya lapor variasi bener rasok sih nggak ada kitab namanya Arisalah Busheri itu ada wali besar sing sito orang tahu ngeluh belas jenenge Nuruddin Anuri jenenge Anuri itu sing sito serangane jarang ngeluh jarang Anuri itu nate liwat tengen ya, nate disiksa nate ontel kan dulu itu kerajaan itu sering boleh itu lama diantri mau dibunuh ada beberapa puluh ini antri ini misalnya nomor rong pulau. Ono sing nomor siji diceluk. Aku sewa yang mati. Kowe kok guru. Nah terus kita koi. Nah, tapi kan mungkin sambil-sambil mati. Ya, tapi kan lumayan. Bisa bisa duwe waktu sekian menit atau sekian detik ini antri itu jadi gue gue so mati nikmatnya bergerak. Gue ngarep. Gue punya ceritanya gue. Kalau rasa masih jadi eksklusif. Orang tau tuh Ya. Nanti disiksa oleh seorang raja kan liwat ning gone bambu sing lancip-lancip teng sing pecah. Ku nganti kagune ku Afrika. Ya. Yo ya ora tau. Sing Abdul Qasim Al Junaidi nanti apa sithik ngel. Pas loro Terus kecil-kecil kan kok melah ngelu. Aku seneng Allah, yang kita aku itu, yang kita orang wali papan atas. Jadi gue gue ngeluh. Jadi gue ngeluh gue ben ketok doa itu ketok. Nah aku itu aku yang lemah. Iku ya HP. Gue niatnya ngeluh ngetok no kelemahan itu ngetok no kelemahan. Nah kita masuk sih. Jadi gue yo ala halatin eh, aku yo ala halatin. Kalau nanti nyate ngetok no do ife, ngetok no cemene, ngetok no ketiga dikjaya, itu ya, itu ngetok no. Yo coba bakas pangeran, nah, bakas pangeran kan Allah tersang sangka. Wis mau muni serandi juga kan urip loro kabeh. Kandang yo juga andos kulinakno kan wis puluhan tahun. Kan wis Kita kan ayo wis biasa. Yo kan alhamdulillah kok wis biasa. Ono nasihat-nasihatan wis juga. Doa juga aku kira ragu mandi kan. Ya, Ya nak niatnya ngetokno ketidak dijaya. tapi ya, nak kue orang ngeluh ya. Nyatanya nabi-nabi gue yo. kadang yo orang ngeluh. Kue nabi sinten Yakub yang muni nama asbu pasti wa husni. Ya, tapi kadang yo ngeluh curhat, iya anakku. Semua ya, semuanya walhasil asal ikut niat sih apik nanti kelemahan ngetokno basaria ngetokno sisi kelemahan kita itu idham waktu wa kita ngetokno ino ngetokno lemah itu bagian dari ibadah Mana uang nanti utang sidik-sidik sih doa yang penting cakap jaga yang luar biasa milih milih anak kowe ora sok tahu tau juga barang iki wong demi. Mana kali nabi ora jalur sugih. Akhirnya Nabi Dahar nganggu fasilitas sedikit uang ansor ngiling-ngilingan nak nabi akromul khalqi wae kerso dahar barang hadiah sama tiang Orang kau Allah gawe akromul khalqi zat paling mulia ratau buta wong Nganggu duwe dhewe apa-apa ide. Ya Iya nak nabi mungkin mau mengalami mana tetap kabur, orang tak kabur anak kue. Di duit sikit misal nggak pernah butuh orang lain, sorry. Mas kowe, kowe semua Untuk nggak pernah saya bangun minta sumbang tak bangun sendiri. Wah, asli aku, uang gue ya ambil tenang gue utang terus terus terus iso ngakhiri gak belum buta uang kok tak kabur ya iso ngakhiri Terus kita kok, nah sedengan itu, sekolah gue itu sedengan Maksudnya kayak gini, anggar utang keseringan saya semua ngarap percaya Jadi tetap dia diri Jadi orang lain doang, ngomong seorang apa Percaya, paham? Gue sesuai Uripe kau tang bojo ora percaya dia pegatan. Kok akhir lereng Sesuai ra Tapi nak belas itu tidak baik. Mas itu belas itu tidak baik. Karena kalau belas nanti dikira kau itu orang atau menuso mereka takap. Eleng-eleng rapi butuh menuso mereka takap. Masyur, tinggal kaidah-kaidah ilmu tasawuf. Mulai masyur, nanti nabi nanti tamu malah lucu. Sopo itu ya sing sopo matamu kemarin ini. Aku itu ditamu tapi ya sopor. Jadi diumum no. Iya. Akan kaji nabi nanti kadar tiga hari makanan yang dipanaskan. Jadi ya coba nung sufi nabi Taurat atau dengan tidak itu dalam surah hadis nggak ada hari tiga hari dengan makanan yang dipanaskan mana itu. Wong Arab kan kepinginnya ya mangan daging bakar atau roti bakar. Pokoknya yang butuh api. Makanya di terusannya hadis Sayyidah Aisyah ditanya, lalu saat itu kekuatan Anda dengan apa? Atam ma, mau mangan kurma, dahar kurma bedanya. Mesti gak dahar tiga gak dahar sesuatu yang harusnya tersentuh panas ya misalnya corong Jawa ya orang orang kelar radang, ya. berarti orang kelar mangan segul yang butuh api mau merksu mau kelar mangan misalnya kalau mangan apa pokoknya yang misalnya Ya jenis apa? Lalu kekuatan anda dengan apa? Atam walma Itu ceritanya cerita Aisyah Dan saat itu ya Nabi terus dikasih apa oleh Tolha Tolha atau Abu Ayyub al Ansori Diundang dahar di sembilan abad terus nyerong Arab pun jadi mayoran makan-makan kambing kecil yang di sahabat-sahabat itu makan sebelum selesai Nabi itu salah satu sahabat kirimkan ini ke Fatimah. Fatimah ngalami kayak saya sudah tiga hari nggak makan, daging, maksudnya nggak makan makanan yang kena no, hati. Ya terus itu, dimulai mulai jam itu ya no hukum, wano hukum ya, Kalau nggak percaya hukum. Oh, kalian awas kita jadi timur wong keras keras, alasannya berdalih aliran lurus. Kajian Nabi dia biasa ngomong sahabat, ngetero darah nih saya dapat. Padahal nyuwun sewu kadang yang tidak mahram. Tapi mulai dulu itu etikanya ada anak gak mahram dipeduli di depan umum terus saya kini teras di depan. Tapi orang terus belas arah mahram orang ketemu ya ada. Karena kulane Bruno itu ya sekarang kiai kiai ya, alim saraku kulon mbek putri putri ini bangun mbek dulu padahal gue termasuk, Arah kulo kiai kiai alim nanti canda lanang ya sampai keluarganya kayak dulu. Ya, ini kadang ya ngomong ini adat-adat yang mulai situ gak bisa dihin. Ya, Bang, ya. ya? tapi kau jendarani halal atau syariat itu soalnya dilakoni tapi rasa ngerosok halal, rasa ngerosok syariat. Masyur ini ceritanya. Ya diteror oleh sahabat tadi. Terus cerita kedua, bila itu nanti terlambat koma, terlambat adan. Sholat subuh. Bilal itu tidak makrom, tidak, keluarga teman ya bila itu kalau saya kan dia lewat ketemu Sayyidah Fatimah wa iya tathan tathan itu kalau saya ini nutu Rian kan buat nonton blender buat mau nutu Iba begedong Hasan Husain Iba kan nutu anak Hasan Husain nangis Nak ngajak Hasan Husain Pekerjaan beliau sebagai ibu rumah tangga itu kacau Dia nutu anak yang nangis itu Bila mau ada mau koma Padahal ini putrinya Rasulullah. Terus Bilal takok, apa kulo sing nutu imaan akhta bisa saya yang gawe cor iki nutu berkelutu biroti Jinan sing ngajak putrinya apa anaknya atau saya ngejak Hasan Husain jenengan sing nutu. Terus dari Sayyidah Fatimah, ya aku sing ngejak Hasan Husain ayah aku luwe roh Hasan Husain. Terus Bilal itu bantu nutu Sayyidah Fatimah. Singkat cerita akhirnya terlambat datang terlambat. Rasulullah nanya, kenapa kamu terlambat Bilal? Cerita Bilal. Rahimakallah bima rahimtaha. Mungkin kau melasi, gue mergo melasi Sayyidah Fatimah. Jadi orang kok misalnya PPP santri khusus, kalau nengem kangenan, dilu, gue mau tuh Nah, orang aku kuwajo. Misalnya ono nengem tiba putrine gurumu tiba tonggo barang kaboten saking oleh Islami duwilu eh, kan ya ora muncul ke eh, Islami iki garis lurus iki ya ora iso. Ora ono ngono iku. Kabeh ku kondisi. Ya ndelok apa? Kondisi. Hilal ya, itu tidak mahram. Jadi wong itu kunane kuno itu niku ya kula bae kunane kuno iku ono. Jadi normale wong ya ket mai itu ini Tapi kira usah muni kalah. Eh nak muni halal yo iya, nak wedoke ya, Fatimah lanangane Bilal. masalahnya kadang neng kamu yo ya, ora rapi rabi ki kamu Utawa kowe dhewe santri pecundang markining ben payu namno gelem mek aku. Lah iya, kan zaman akhir uang kan kriminal kabeh tuh, Lah iku sing hukum kudu ket Taman jari Fatul Mu'in ngene, wong wedok ndelok wong lanang soal haram. Jagungan yo ya haram soal cerita Hasan Basri jagongan ambek Robiah Adawiyah nak kelakuan koyo Robiah Adawiyah nak sing lanang koyo Hasan Basri wes halal lah jadi masih berkembang masyur semua mungkin kamu jadi umpama sing lanang koyo Hasan Basri koyo fudel bin Iyad sing wedok koyo Robiah Adawiyah wes jagungan Wah, masyur wong ora kabeh. Hasan Basri sering apa yang Robiah Adawiyah tapi abangnya orang pecinta cintaan yang mulai ora malah debat urusan akhirat podo nangis mulai podo. Muar mulai apel ngono ya jos tenan no. Apa? Apel ngono jos tenan. Asal Basri itu tahu kepengen mempersunting Rodi Ada ke Wayu, Rodi Ada Wayu, mantan penari ke Wayu. Hasan Basri ulama besar. Aku gelem ora bisa syaratnya bisa jawab empat pertanyaan Aku nak mati suara swarga Bonro. Wah, ya orang orang sing roh pangeran. Orang ora kok ben rabi. Masalah. Oh, mau dulu maksudnya. pewani mana? jadi Fatum kan kita pakai kita Fatum kan gitu Nak sing lanang pasan dari Basri, sing wedok koyo kalau jagungan jagungan. Empat waktu nangis ya, mergo mati. Jadi hukum ya tetap hukum, tapi kayak hukuman anti sosial. Ya, sekunane kuno, bilal itu, ya mau dia sekolah Sekunane kuno ya no no di tradisi. Ya soalnya nggak terang ekstra, soalnya ya tradisi-tradisi seperti itu. Itu biasa, maksud tapi kue harus sadar nih kalau harus sadar nih karena mereka itu kejadian waki atau ini orang kejadian itu kan terserah individu tapi tidak semua individu itu bersih misalnya kata tenang Iya hukumnya wong kumpul wong itu sak sahabat, ya haram. Ya semua nonton, tapi kiai-kiai sholat sholat lah do kaji. Kok ya dilayani kamu gari. buat cepret, wah mesra. <laughs> Ya ya kacau, ya Sing layani pramugari, pramugari layani mesti senyum rawol, pramugari melayani kok merhut. Aku tuh buat viral no. Ternyata ustad juga loh, ya kacau. Terus gue misalnya terus gue fanatik, Sapa pesawat larang itu haram, terus gue mau kaji, gue nak kaji. Nah, ono pramugari, terus pramugari bukti wong jigo-jigo. Nah, ah, ah, ah. Terus orang mau kaji malah repot. Jadi pokoknya agar barang kok wakil atau ain ini kurang ono hukumnya. Mana wakil atau itu kejadian apa yang dialami Nabi, dialami Sayyidah Fatimah. Ketika secara hukum masalah itu disebut wakil atau Secara hukum masalah itu gini, coro dohir itu ada lelaki perempuan kumpul. Nabi ini biasa ono itu takut Nabi, Nabi Jabumar gak keruh. Kita jenengan piambak. Masyur itu Sayyidah Aisyah masyur. Wong Ansor muwe. Saul Ansor gak diizin. Gak Aisyah itu cemburu. Muka Saul Ansor senangannya takon Nabi. Wayu-wayu udah takon Nabi. Nak diwakil orang. Jadi tahu kan Nabi Yesus ya, wakilnya Orang gelem. Mulanya jadi. Ala-ala wong itu wong ansor gak diizin <laughs> jadi saya gak izin. Sampai nabi dibela nikmati nisa nisa ul ansor. Sampai wong itu wong ansor. Tadi nak urusan agama tak langsung. <laughs> Bisa gue elek. Wong ora duwe bisa suatu saat takoknya nanti jiru jiru nak kayak terus kaku eh tidak kok di cara nabi <laughs> nabi mulai isen bareng bareng <laughs> itu masih harus cawe itu answer nabi tak geret yang kamar tak terang nombong jadi oh, jadi uang itu ya semuanya kowe rasa sandaran ini halal tak haram semua kok iku tuh, ini nopo tuh, ini pakai tanya itu ada kejadian Nabi seperti itu Dewa Nabi Musa yang laku laku beda Nabi Suweb. Jadi ono angin terus buka ketok lenti sewa ya atau eno kok gue jajal. <laughs> jajal kapan dia ono ngono? <laughs> jajal anak Nabi Sopo. Musa orang Nabi Musa bisa buka angin ke buka dewi itu bisa ngawur. Gue saya nakal angin <laughs> dan aku ya. Jadi kami itu ngerti. mungkin kalau sebuah ruang gue terlalu kotor namanya biasa. Jadi kabeh nabi itu yang ngalami sesuatu sing wakiat wae. Eling-eling kok wakiat lalu aku anak kowe nuruti ya hukum ya repot. Nabi Musa kan gak anaknya Fir'aun. Terus kumpul bujunya agak mahrum. Wah, contohnya, wah, rokok, kenapa bukan komen. Nah tapi terus kayak ada Nabi Musa kumpul uang sih gak mahrum. Saya kita kok Nabi Musa be bujunya Fir'aun mahrum. Padahal nanti gede, gue cuma di cilik, gue orang tarik, nanti gede, gak nganti tua. Tapi wakil atau ayah dan pangeran desain kejadian seperti itu, kira sambil jerok-jerok. Paham ya, itu jenis apa? Wakil atau ayah dan apa? Kalau gue misalnya marah, jadi ditetir jadi supirnya wong Jakarta, suge. Ini sama mobil tuh. Ya, ini kewaki atau ayah, dan kira sama ini salah, orang sama ini karam, gue supirnya kan nyuper ke haram sekarang haram beli ri aneh berbalik nanti nyuper semua haram haram apa nih mau yang nyuper di lo haram nah kecuali ke nyuper di lo guri yo haram yo kecelakaan Serangannya kok sangat mana? Mulan kalau suwon ya hukumnya pangeran ojo berubah-ubah tapi hatimu mesti bersih sehingga hukummu gak makan korban uang Islam kafe kafe salah kafe wong nopo Wah, ini niru-niru pulau pulau itu orang masalah ngotot berarti waras. Maksudnya pulau dia ngaji fakir, tapi kelakuan pulau biasa. Biasa, biasa, orang sok kayak biasa mau Ini penting kalau atur orang berkumpul sering ngaji kitab-kitab hadis itu enak ya zaman Nabi itu sebagai seorang bapak eling ya putri ini atau mangan enak padahal itu mangannya dari tentang sahabat berarti yang gawe nabi tapi nabi itu bersobat banget sahabat pun pasti seneng karena barangnya di daerah nabi di daerah putri ini Nabi Nabi Rasulullah terus dong di perut anakku anakku wis ya sama seperti sarahku kayak alim misalnya disuguhi santri kadang yang santri ini juga wani keluarga sini itu kan sosial yang bagus kira usah wah Oh, oh jaluk harga diri ini bi harga diri dah ya juga harga diri udah harga diri itu sombong kenapa sombong harga diri udah rokok tidak sombong tangkeman orang usah no biasa wae no. Ben jaluk tengok coba ojo sa omah kok angkut kabeh ora jaluk ngerampok apok. Fainan Nabi yang mau oleh kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola dan sopo Nabi Ketik uang nak sambat asal hatinya ape Iku termasuk ngurangi tingkat kewalian Mergo Nabi Dewi nanti sambat Iku Nabi nanti takut Jibril Kaifata Jibuka awam piye ya Rasulullah Nabi nyata nih jawab aji duni ya jibril mahmuman wa aji duni mahruban pas Nabi gade kamu itu kan loro kabeh wae ya normalnya uang wis sepo pe kabundut ya loro kabeh ketika Nabi takoki jibril ya Rasulullah ya Habibullah jenengan saiki piye aji tu metu ingsun ing awakku ya jibril ya jibril awakku tak rasa rasakno mahmuman ini susah banget wa aji duni makruban aku wis loro kabeh sekali enak kabeh Terus kok terus kowe terani. Iya, nabi je sahabat. Makom paling dhuwur nak gak sam. Yo ora ono ngono-ngono. Nah, normale wong nak ditili kancane iku ya sam. Sampai ya ini biasa wae. Nah, buktinya Nabi Muhammad ditiri Jibril gitu apa? Sampai. Tapi saya kadari, ini aji dunia ya Jibril mahmuman, wa aji dunia mak rubah. Jadi ini Jawa ya, Ibnu Ibnu Yana, guru Imam Syafi'i, Ibnu Yana, guru di Imam Syafi'i jenis Sofyan bin Uyainah. Nabi tadi ya sambat. Iwa gue loro tak dilii, piye gue loro kabe, ya seros, isi-isi loro, isi biasa aja dong, hmm. Biasa. Tapi ya gue pengen mari, ya pengen leren, leren ya mati, ya kepengen leren ya kertas. Pengen mari, ya gue ngomong aja. Jawaban hari tadi jawaban di soal Jibril, namanya pertanyaan Jibril, anu saking Nabi, fi marodi mautiin dalam beras yang jadi kematiannya atau jadi wafatnya nanti. Jibril takok, "Ei fataji juga." Eva kali kaya fataji ya, di metu isiro panjenengan ka ing awake panjenengan jambal. Jadi keadaan jenengan sebundi nyatanya rek Rasulullah dia sambat ajiduni ya jibilu mahmuman wa ajiduni makrub ini nah, sambat ku nak sakadare iku ora ganggu rigo be kodok oh ya, tapi ya Sana saknapa kadare Wal makola asal yusawat isru, tapi makola kang kaping telu lan rong puluh an hatim ala som Sampai imam hatim ala som ikan budak asom ah, mana nih budak budak itu koko tapi bebo koko pokoknya nanti ini roh wawan. Bahwa teh hatim ala som aku abdi rohman hatim bin ulwan, wa koru hatim bin yusuf. Wa wa utawi hatim, iku min akal diri masyai hukurosan, iku gede-gede ini ulama kurosan. Karena orang sopo mungkin tidak sakit. iku muridnya sakit, sakit al balfi, Sakit al balfi muridnya Ibrahim bin Adham, pro ada sanate, terus muridnya Wong Toto, Hati muridnya sakit, sakit muridnya Ibrahim bin Adham. Ruya dan ruyat no bana saat temen kelakuan bana saat temen sani bisa teko sopo peratu nung itu alat pun kota kau sopo imroah hatiman yang imam hati, an alatin saya hiji masalah. Ya biasa sih jadi di sini hatimu lama top, ya nong wedok sowan tak kok masalah. Biasa deh. Tapi kira sampai saya, tahu tak aku, tak aku, sengayu ayu tak kok. <laughs> Yo ya, kira senroko kira usah mau tidak nasi tak kok ya sih apa. Ya lah jayu terang no. Ya biasa wae rasa sok suci. Ampun ampun tuh. Ampun tuh nih, lo mau dosa ya buat dosa no berdoa. Fatah apa? mau kata Ano Pak tahu saat temen kelakuan. Lakuan mana nih kejadian itu saat ini mana nih waktu kalau jadi metu minta sangi cawe itu mau video kau halatin dalam kono karena kadang aku sautun opontot nanti suara fakoh jalan mau mongko isin sopo imroh Fakoh pas ngerti nak cawe itu mau ngentot yuk rumu tenang hati meski tak cawe itu ibu izin mau ngentot karena kiai kan isin banget ada cawe itu. Fakoh lah mongko jago sopo hati menghati irfai sautaki irfai banteros siro sautaki misoro siro. Pak Aro mengko merohno sapa Hatim minapsi sangi awak dhewe Hatim ana usah dhewe Hatim asom budek. Bareng ngerti jawi itu mau ngentut, ngerti isin terus duduk suaramu sing buanter, kurang banter. Dia mengesankan kalau dirinya nih budek, beda itu mau rai. Isin fasurat mongko seneng sapa almarhum wa don tidak dikatakan mengkono-mengkono kejadian. Mana cawe itu untuk seneng alhamdulillah beli ini budek. Mana terus Hatim disebut Hatim sing budek budak hmm, jadi tahu gue gue budak malah jadi gelar hasen budak jadi nah, saya ulama di gelar budak ya raisin kita tanya kritik raisin ini saya orang ulama top alim nak gelar hatem budak ya coba coba asam rakyat tongennya coba kayak orang Arab orang mana kan hatem asam berarti hatem budak ya ada undang ya hatem budak ya udah tenang ya udah tersinggung ya tenang Wakolat lan ngucap sopo cawe itu mau inahu lam yasma asota inahu saat temen khatim lam ikurai sobrungu sopo khatim asota itu padahal aslinya juga kira kira gara beberapa budak akhirnya kecelok khatim sing budak intinya itu jogo malu nih cawe itu mau ya termasuk iba Fakulaba mongko ngelindik kalindim mongko jadi terkenal nih ngatasi khatim mongko ismu somami jeneng budak Ngendikane ngaten. Di antara kearifan, kepinteran Imam Hatim nanti ngendikan ngaten, "Mamin setone." Mamin sobahin Orang ono sange wektu esuk. Illa wa yaqulu kecuali ngucap apa seton seton di mari ingsun. Iya apa esuk iku setan ngriju aku. Ma takul sing mbok pangan iku apa? Wa ma talbas sing mbok ungguh iku apa? Wa aina tasbun kesuk ben manggundi. Jadi setiap hari kita itu dirisaukan ya oleh sing tak pangan opo, sing tak anggo opo. Lama di sini nak dibeda setan ya ngendikan ya kacau. Ya. Nanti kacau dia lama. Pak aku lu mau kau ngucapin senang kemarin setan ini. Aku ada kota kau imangan opo, aku lu mau tak, ya mangan mati maksudnya. Orientasiku itu mangan mati mana nih terus. Eh aduh putik sebakan rasa nengson maroro tak mau ting pahit mati. Tapi kok sebenarnya nganggo apa? Wa al basulan nganggo isor al kafna ing ain kafan. Padahal maksudnya setan itu nganggo jas, nganggo apa? Dasi tau mana cari. Aku ada bukti bukti nganggo apa? Semesti sebenarnya nganggo kafan. itu <laughs> Lucu. Gue ada mentok kata kok, om oh, aku piye manggon di, manggon kuburan dan malah aku berapa balik ngomong. Dan <laughs> lama itu cangkem aja, cuma lama darah ini ngendi, ngendikan. Setan takok eh, orang mikir, kan nganggu nggak nganggu kafan. Orang kok pikir ke si di manggon kuburan. Maksudnya setan kan ya orang mikir orang orang kepengen kan jawaban ibu. Paham ya? Ya nanti sekali-kali ngomong Agak asli cangkem lah orang kok orang. Jadi Mas gunungan lan yang sudah al kubro ibu e kuburan. Kaya ruku mongko mlayu sapa setan setan di pemirok minggih sange Kalau nanti cerita tengah cili kakek ulama berpirang mendek. berdetik mesti tahu ketemu setan. Kalau mau nanti ketemu, belum tahu ketemu tuh, berarti orang ulama. Mereka nak orang tahu ketemu berarti setan itu cek menyatu di sini. Dene lu bisa muncul keluar dari dirimu terus ketemu gue berarti cek tak paket maksudnya. <laughs> Bahaya ibu, berarti harus menyatu no. Iseng cek makomem cek iya ya jadi macerdam. ya anak-anak aliran darah wis ning kono Tahu ada sering motor subhanallah. Ben guling nak darahmu ya harus subhanallah berarti kadar setan itu lama itu subhanallah yang telu menikah ke aneh ping lima berarti kan konstruksinya kan setannya masih apa ya masih dominan tapi nak muni subhanallah terus terus menikah kakek aneh setahun bisa berarti setannya kan apa terjepit sama ini kapan aman terus metu nah metu itu nak sing wali muka syafa ngajak diskusi nak sing wali muka syafa ya harus melayu tapi rotor-rotor lama nanti Gue nanti ini kisah nyata. Kalau kiai diberdui setan, ya setan ya kita. Misalnya pakai rugen ya kita. Tamu ya dorong, tamu ya dorong. Barang kiai ini ngerti nih, gue setan wedi. Waduh dungo. Didungani ku ora iso. Kau setan seni kok didungo tunggu kiai ini mau di mana? Nah, setan amatir kan wajar ayat kursi wis lari. Ini setane rotok, padahal ini <laughs> Jadi cerita sufi-sufi gue lucu. Apa nasi buat di akhirnya terus sesuatu di mirip juga setan. Tapi orang mirip meledak dari ya, sini milih meledak. Tak kau ibu murid-murid ya. Mana cara saya kiri ya ibu buatan mirip-mirip. Ibu itu cuma ibu. Dan tunggu cuma ini jangan jajar orang. orang ratu ibu setan ketua ya. <laughs> Bukan orang setan jajar orang setan ya. Orang setan biasa orang setan apa? Bisa ya orang lama apa yang masjid subuh-subuh dari masjid di berdua setan ini cerita Imam jadi di berdua setan dengar pe dari masuk masjid. Jangan ngerti kulo, ngerti deh. Ya. Sinten kulo, setan deh. Ya setan. Ayo damal emosi ke perjanjian. Apa? Wiri danem sing mbok waca bar salat. Iku julang no sapa Aku janji tak bakal godho jenengan. Kia ini sempat tapi di di rumah nanti wah hebat gue orang diganggu. Setan. oke, semar muni oke. Jangan-jangan, uang kok perjanjian apa? Saya Akhirnya terus gue pengumuman di masjid. Gue murid-muridku, gue wong sini masjid rene kafe tak ijazah dan bubar subuh sing no setan. <laughs> Akhirnya setan ini, ya gara-gara ahli memikul aku kalah. Umpama dia deal setuju, paham ya? Berarti dia nurutin setan. oh setan mesti bodoh. Nah, ini gue cerita kitab nopo. Oh cerita tentang kitab. Mungku dulu jen apa tang iki kowe iki. Setan ku pinter nak bodoh dia iya, selami. ono canom itu gagah. Maksudnya kalau cerita ke jo ojo nganggep mukhal nak ono lama atau kiai ketemu setan. Ya kata sih ketemu. Ya ketemu ketemu nggak semua ketemu jin. Ya jantung mau sekian menit atau sekian detik. Dia ya rasa kepengen kok nang tertarik. Ya ora baru aku pengen ketemu. Wong setan wayu menarik mbak sok repot. Ono om ibu terkenal tukang nahi mungkar, tegas masalah nahi mungkar tegas, tegas banget. Terus hasil di kampung ibu di daerah sebelah Ono wah Ono wet gede di sini. Ini cerita tentang kita. Ini besok besok nggak petel, nggak ada informasi di kampung sebelah ono pohon di sembah Besok besok nggak petel, bawa gancuk cara saya cara saya gue senso dari cara mana senso. Ketemu setan yang dalam, dia pening di. Apa itu? Ngilangkan kemusyrikan. Sama dengan cara saya menghilangkan kemusyrikan. Orang usah. Kau usah piye itu barang mungkar. Wah, akhirnya gelut. Orang usah, aku sing jogo itu. Orang tetap tak rubah. Setan itu emosi. Dia emosi gendut Warang gelot suwe tanir guling ditekek. Kita kan iso mati tapi kalah, ditekek Oke, yang wis kalah, harus nyerah, nyerah. Ayo do diskusi, maksudnya saya aku kalah ayo tapi omongan api-apian. Oke, <laughs> jadi no Oke, jadi Ada sebab ditekek wis kalah, oke diskusi. wah ini, tapi rasa santri api, uang api, yo aku api ini Ini ae. Kemusyrikan iku wis ngomong engko dipikir. Sementing ini, dina ini batal lo kowe rubono wiki. Tapi aku janji kowe bedi kowe ora wong ape, wong ape selain sodako. Kowe bedina tak kayak duit sepuluh dinar. Mau sodako nih fakir miskin. Kowe itu manfaatnya lebih gede di mau perapoh ngubrono kok. Wet. Ya oke, okay. wong ape ora dirayu iso sodako iso oke. Deal deal. Mulai deh. Eh mulai. Tapi bareng ngecek setan ya, keren bareng kalian ya. mulai. Hari pertama aku ada duit 10 dinar, bos. Spiral lah, pokoknya cara saya itu satu juta kok. Nanti hari kedua ketiga, sesuai hari kedua ketiga harus rano. Ngapur, kakek bodoh itu gue setan. Ya ketemu lah di jalan, Jadi yang murah buat tepati, gue nggak serano duit. Saya tadi punya, saya tadi tenang. Gue lo tadi, baru kulo tadi sih kita kewalahan. <laughs> Dia cek bener. Terus saya tadi takut. Tak nama aku tak. Lah saiki kowe kok menang. Kowe ingin menang, <laughs> mergo kowe jek kelas saiki kowe gelut iku perkara mangkel orang ora duwe. <laughs> Mulane ki saiki wis ra ikhlas, aku mateni kowe ku iso. Tapi be pangeran ra oleh mergo nyawamu rompaye mati tapi enteng. Coba kan. Ya, jadi ini nih, aku nak seneng juga, ya, <laughs> jadi aku Jadi kayak butuh ruang, paham ya? Jadi, ya, setan <laughs> yang ono deal ban. Saiki nggak dari uang ada gubernur dari bupati ora Islam lah. Kok penting kok duit. Ya, mesti khilai iku sedekah fakir. Wah khilah. Ya hukum kita gitu, tetap hukum, haram kita gitu, tetap. uang itu yo ya, kudu hukum. Nanya ke kok berangkatnya hirofilah, emosinya semangatnya filah, Insya Allah lebih setan itu. Nah, dia menang harus ngerasa iso mata ini juga setan ora iso mati. Tapi buat tekak tetap loro. Ya, tapi setan itu cek ter, kalau gawe setan sih tok. Dia itu terukur, wis kalah ditekek. Wis kene ya aku ngaku kalah ya do rebukan api-apian. <laughs> Uteke itu cek nomor api. Nak nak bom naik kalah kan muter hilang, Setan rata terkendali dong, Jadi nopo, toro, gue jadi motivator iso dan perkara ini. <laughs> opo apa lho. Digedari. Bupati tekek nang usus sama anak pekan. Yo ya, rebukan yo ya, rapi. ijo iya, iso. Kira wong ngante senengane sedekah. Kita kei duit duit ini usus sedekah. Soal itu monggo sih gak mendesak. Ora pamune ojo, nah ojo gak gelem dan monggo. Setan ngerti, yang kita seneng karo duit wis. Cemen, ngomong wong sing duwe ra. Elode lho. Oke, kalau ketemu saya tante, jadi ijek menyatu ben itu ijek sawah oh. ya yadri macet. Mana nabi itu, nabi. Nabi nyancang nggak tahu pokoknya anggere mau ngapain apa, gue tahu. Nabi kan tahu tahu nyancang jadi nabi setan hati duduk sampai tunduk fas lama fas lama kan nanti duduk kata Nabi Sulaiman masih cekeli nah jaran sinetron kali, itu orang botol buan wah, <laughs> kalau wong sing nemu kebuka ini matur nuwun dadi belum jadi pelayan. Ini nak setan trin terkenal yang kita kita menurut Sulaiman itu setan dua kali kita kono. Kotor dari sumpel buat nih kira. Yang gula ini. Iya, ya, tapi tapi Sulaiman sih kecekel habis Sulaiman mau biro. ini sing ning Indonesia kan rong kecekel. Kalau sing ning kono. Itu tak ganti tuh botol biro. Artinya jumlah yang kecekel kan terbang terbatas. Maka ya. Oh, jadi ke jangan ke mohal atau lama ketemu setan. Ya rata-rata nanti lapisan tapi sekian detik sesuai Ini sesuai kadar. Tapi kalau lagi jajan nanti dengan paling mati itu tetap belum bawa. Ah. Kapan-kapan kita ketemu, ya muka-muka udah kita gak meyakinkan. Gitu. Kalau kalau ketemu terus kayak kalah gitu. Apa kepengen jadi wali terus ketemu kan Jadi kalau lu buat tenan bu rata kulo nih yakin di mondar batas Ewe gembel loh kan, pilot Iku memaksakan memasukkan sesuatu di mulut saya. Tak baca mau beres. Terus akhirnya kulo niku kok terus dapat ilham bahwa itu mau coba dulu. Ulah balik. Nanti kulo percaya percaya nak, Quran itu mujizat. Quran itu apa? Mujizat di pulau niku teng kuping kula men DBCI e. Isa ibnu wa Isa ibnu wa Isa anake pangeran Isa akal kula ngerti mung itu ngerti tauhid ngerti hujan, ngerti logika orang mungkin Isa ibnu wa Isa ibnu makhluk makhluk itu gak mungkin anake pangeran gak ilang akhirnya kula sadar ya Allah kula ora iso setan ambek logika kula pulau yakin sih iso ngalahno setan wahyu kan ini udah gue jenengan jadi aku akhirnya gak nganggu akal, gak nganggu hujan, nganggu kalamu. Jadi mau cukup meledak. Dan nah, kalau aku yakin nak Quran itu uji Ya senajan itu gitu, iman Quran itu ya dipandu dalil akal. Tapi nak nganggu bangsa perang itu tetap menang. Mujizat jadi kalamu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yakin, ini ya yakin. Oh, jadi setan itu ketemu hati mana mata kul, mata bas, aina. Jauh <laughs> dari hati mana som opo kita kok aku mangan opo sok mangan mati. Cangkem melek terus. kok aku duwe klambi nganggo opo Sok nganggo kain kafan. kok omah piye kok kuburan. Akhirnya setan yang melayu turun nah mati. Ya kapan-kapan kita setan tak kok kowe. Piye? Utawa ayo utawa ora. Wayo. Ya ya ya setan ayo kok. Aku piye? Iya, ibu buta wae, wae ibu orang sah to kowe. Musa kudu mbok. Sing tau. Melayu dong. Bre melayu nek mlebu ning awak mudo. Balen nang Wal makola atau tema kola rofi atau kang keempat kalau disuruh ke rong pulau itu anin nabi itu sanggeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewi nabi nih wong Ya ngijang-ngijang ngaji ini rajin maju seperempat jam nabi tenan. Nah, ini pun padang loh, pengen tadi jam enam kok potongannya kok sampai duhur. <laughs> Saking padangnya. Mante nih wong khoro saya metu sapa man nudulil maksiati sange inane maksiat. Metu ila isi taati mare kaagungane itu. Wong metu songko inane maksiat menuju kaagungane itu, Iku mesti ambil. Ini kalau suwon ini, kalau ini fatwa tenang ini, jawi guru-guru kuro, jawi bapak, bapak Kalau suwon kados kangkang, kados sing sandi dilakoni Terus Pak Rum, Rufin, Mas Tri, Mustafa, Desrim, Buyon, tinggal ini Pak Rum, terus nolak Gue tahajud, yura ya kerta, wiridan, yura ya Sanggepnya nikmati barang mubah Kayak apa hinanya kita ngenteni seneng nak dugem neng kota neng niklang iso seneng guyu nak mampu cawe doa ayu be minum minum kita ini alhamdulillah iso seneng barang apik, barang sing ora maksiat. Mane kabeh kiai seneng jagungan niate nglawan nafsu. Nafsu kita ya pengen jagungan kok ayu-ayu terus penak. Tapi alhamdulillah jagungan kok kriting-kriting kok ya wis seneng. Mun senajan to ya ana sing kuwi apik, misale maca Quran tak tahajud. Masalah iki juga nom itu ora iso. Iku wis mentok. Padahal tak kowe apik ya ana. tapi munggah to kuwi nek iku iso. Malah ceblok bareng. Tahajud terus ora enak bulet ngene. Wiridan terus ora enak, malah nganggo wiridan. Ora enak kan malah ceblok. Aku yang ngerti kan, aku rasa bekandani. Aku mau ngalim ngerti orang sing luwe dulu. Tapi mudah nona itu masih. Lho kula nek saya tenan, kula mulai alit kan sak niki. Sarok kula bangun yo guyon terus. Apa ini Lukman. Sarok kula bapak yo guyon. Bapak mek kapundhut lho cek guyon. Wis entek ngale, bedhe kapundhut kok wis Bapak bedhe kapundhut cek. Wong sing batu ribu lho. Ya, aku piye lah, HP mati kalau rumah sakit tapi ini ini kok nang Kan dokter spesialis itu lima nangan Malah bapak bilang, dokter puyo ya Quran, aku kayak orang Quran tak ngaji, aku mati-mati lah, mau coba ini Iya, Terakhir pada kamu itu jeling. Usung-usung, bapak marah Khotimah, rasa sih terus Terus mau khataman Quran, ini ya, terus kamu bilang. ini iya, saya kuliah sih. Iya, karena iya. ya pikirannya ngotot, uang orang oleh kecewa mbek pengiran. Ada Dewi Imam Ghazali, Dewi Hasan Sadali, Dewi ulama-ulama kabeh gede-gede nenek mati wong mukmin iku seneng. Seneng mbek barang sing pengen pengiran. Mergo nganti ana maksiat iku ora buta seneng. Wong nganti dugem lho wedok ayu-ayu ora buta seneng. lagi kita sebagai wong alim seneng nek ana umat seneng-seneng bebengak-bengok. Rokok kopi bengak-bengok. Terus cerita bojone bengak-bengok wis alhamdulillah ora dugem. Orang ngeplay, orang mangan PPC. Sajane kula nggih sering ditegur mursyid. Lah mung wiridan nek kena tuh ya. Kowe ah. ora ora rasane di umat iku tak unggahno <laughs> nek saken ngono wae. Paham ya? Sopor-sopor ngono ape mati kurang sakulan munggah. Wiridan, sopor-sopor. Kayaknya nah, iki kan cek suwi to gue cek. Oh, ora mati-mati. Engko enak pas mati. Enggak, jadi pas 10 dino kan cek kuat orang kecewa beberitan sambil ya. Sampai kita saya tak warai, aku yakin kecewa. Dajal lah wes. Raja kuan baik kaca-kacamu wiridan rong jam nih mau Terus pangeran ngetes tetap melarat, urip tetap lor. Tak ada ya uang wiridan dororo gabel, malah nyala nong. <laughs> nyala nong apa? Jadi Ini tak di nong kan, <laughs> ini kan terus. Jos. Kalau tak pegang Dewi Zakaria Lansori. Guru ini kalau Hajar Ali Tami, biye-biye barang mubah itu ganjarannya gede. Bergambil uang nikmati barang mubah berarti ninggal barang haram. Bisa ini jagungan baik ancamu bengi-bengi bunga bunga, Berarti ninggal dugem, ninggal zino, ninggal nginceng rondo, ninggal maksiat Dan ninggal maksiat hukumnya wajib, berarti digan. Cuma makomem cara ninggal maksiat kok cerempet-cerempet maksiat misalnya jagongan ibu cucu kan yo maksiat tapi bujumu kan yo sering ibu kue kan <laughs> paling kan satu satu loh hmm. bujumu nak itu paling eh, Mbak, di bujumu ngono sabar, sabar. Kalau <laughs> ada seneng anak larang dirasani bojo ini. Mergo di koi muka muka nafakoi, sana hilang dosane ilang mergo dirasani. Rasani terus ya Mbak, dosane bojo kurang om kudusannya bisa akan antara ya, nek gak rasa ini, ra keblok. Malah selanang tersinggung. Aku rasa ini terus, ya dikurangi deh kok ngamuk. Ya, ora. tapi ketemu setan tak aku mau tak warai, tapi tak kudu yang jamin nak gue yang menang loh. Wong berarti tekak nang gue yang kan syaratnya kalah itu seneng duit lah gue seneng duit boleh cili apa cok tua mulai cilik mulai cilik di bodohnya ini boleh colong gue jajan coba mulai cilik ini sampai setan sih kalah. Oh, jadi uang kudu metu sampai inane maksiat neng keluhurane tohat. Karena itu tadi ya, dewi ulama-ulama al istidat bin mubahat. mati barang sing dihalal Allah itu tohat paling gede. Mulane Nabi ngendikan wong kumpul bojone hubungan suami istri itu ganjaran. Sampai sahabat takok, masa urusan sek ngeloni bojo ganjaran ya Rasulullah. Wa fi dutia hatikum sedakoi iya, yo umpama di dikeloni ragu bojone malah du. Ane nak bojo tidak kelon ra gelem, kok sing wedok ra gelem du malaikat nanti nganti esok perkara nih sarana nolak zina. Nolak zina ora perlu dikerangkeng anggar bojone harmonis lho. Wani ku pangeran kudur. Lah saiki bojo ra gelem bisa wis misalnya jagungan pernah terus delok sinetron lah ngayal-ngayal ngono delok sinetron wis mbok apa ngono wis tapi aja ngono wong ayu kabeh cukup tok sing elek ora usah ngono sing penting ora maksiat ning gugus ya ono tapi kan dulu wong ayu terus TV delok ayu buka-buka orang masalahnya ini juga noneh gue serai iso ngono sajane apik nek tinggal iku lah masalahnya juga noneh Angel, makom aku kan. acaranya Ajane nang dia yo. Yo, yo seneng pangeran, wiridan, rasa duduk sinetron, rasa ngrasani wong, rasa ngakak-ngakak, rasa rokok, terus neng kamar sungkem neng pangeran. Kuat pirang menit. Terus kuat pirang dino. Bari itu barang sampai pangeran dites. Rezekinya angel. Mulai mamang. Wiridan tetep ngene. Malah kadang mamang sing jazai barang. Terus mamang ning kursi te ning koreko malah kacau gitu. banget. kalau serok kelakuan kelakuan mulai tak barno, tak barno itu orang kok andal bang baru. Apa? Besok atau nggak kan dari biaya sapu yang mulai kulo sampai. Penting itu masih ya. Terus ada nggak tahu saya nyerempet mak sih ya. Penting ninggal. Mandi sampane wong khoroja metu sapa dulu duwe masyati sangi inane masyat metu ila isi ngane maring kaagungane toh. Walau ta Walau ta iki kumini to hadi sifat sangi do fai sifat il mausufi mari mosu. Eh minta til maksiat sangi ninggal masyat ala tikang. Usayiru kang iso dadi ada maksiat ing wong dati ada dari ing ino. Eh man taro masya man mon nggih. Ya. Eh man tegese utai wong taroka kang ninggal sopoman. man. Man mon ya. Eh man tegese utai wong taroka kang ninggal sopoman al maksiat ing maksiat. Eh man tegese utai wong taroka kang ninggal sapa man al maksiat ing maksiat eh, Allah kang usayiruhu kang iso dadekno apa maksiat ku ing man dalilan ing dadi wong sing iki. Wa amila rang lakoni sapa man atau ata ing taat Allah kang usayiru kang iso dadekno apa taat ku ing man asisa ing wong sing terhormat. Wong sing ninggal maksiat, mesti maksiat itu marah ino. Ino tuh kan, wong kok seneng dugem, seneng wong wedok sing wong rasa mau kan ino tenan. Tetap hebat bujumu. Kayak ngeloni wong sing ngeloni kue tok, berarti dia spesial. Biasa kayak ngeloni wong yang wong tau ngeloni kan ino kan. Maksiat nih bingung ino. Misalnya di mobil BPC terus remeh, kan apa rokokan dengan nah. ada Mau dulu beli eh itu loh sih kan itu gitu. Pengen asli malaikat udah butuh gue uang ngomong Mau taruhan dulu buat itu loh. Ada dua eh saya lagi. Terus ngamun, rosol nak wis kobong di sini. nanti malaikat dulu ngomong. Tapi kalau ya apa di bangun Gue itu apa di bangun dugem. Makanya lah aku ora sing luwih apik Gus ono, anak niku ono tapi diunggahno iku serakan. Paham ya? Lani Dewi, pulau nu jeling dengan Dewi Jakarta, sorry Dewi Imam Ghazali. Di antara sebab wong para pangeran wa al istildad bil mubahat nikmati barang sing dikalalo. Mulai sarah pulau kiai seneng jagungan. Loro roba romba mun, roh cerita ceritanya bahasa Masari, bahasa Masari. Cuma paling parah mbak Khalil Bangkalan. Lu parah benar Mbah Khalil Bangkalan. Assalamualaikum. itu Dari jawa Bapak lah dari kiai-kiai Nah ini kayak santri ngenten. Kayak Rukin kon menek. Ini, ini, menek kates, ujek, sepuluh kates, semuanya mateng. Baru dua-dua, kau patok, besok. Bakol. Jempol ceblok kangkang guyu kabeh. Bakol yo guyu. Yo ora ngono tok. Yo bareng kok sing dijupuk ya dipangan santai. Enak tuh ceblok. Oh senengane ya, kowe wis masyhur. Lah wong alam Mbak Mbak Hasim itu dolan ape mondok ning Pak Khalid. Eh kan kok ana kurungan yo kurungan titik tenang dikurungi itu santri-santri cung cung dulu jago cuma aku di jago santri guyu <laughs> soalnya ada terapi teh <laughs> ya senang kita teguyon meskipun itu bukti keramat beliau suatu saat bahasa Masari dari ulama top wah lagi ini ternyata dikurungi jago itu cuma jadi jago ini ulama aku lagi nyampe no tetap sampai guyon itu eh, cung di ada suami <laughs> aku saja ini apa ngurungi itu kalau pipi wali. Jadi mahal itu masuk. Semua negeri gue malah suara kalau itu, tapi wali. Mulanya kayak bisri, kayak bisri apa itu sebab itu nak guyon orang pertama. Mbak bisri gue sendiri dia kalau cuma Mbak bisri modern, agak sing rekam, agak sing yoting, sehingga terkenal kayak guyon itu kayak bisri bapak. Di sini masuk pidato yang di sini. Mbah Mun, Mbah Mun senang gue yang ngomong tenangan gue nih. Mau ingat sini ada saja dia biaya gue ketemu ya mesti punya. Nanti di pulau tengkos kosan urusan penting ibu dan sak jam ketemu ibu. Mbah Holil itu Mbah Bisri yang berpidato yang tinggi Eh cio pokoknya NU yo Enak NU yo Enggak kok takoi malaikat mau karena akhir Marah buka Ngantos rombongan bungan iki dari dereng dugi. Jadi orang udah seneng. Mereka rian masyur, bahwa itu kaya alim, alamah, terkenal wali. Kaji-kaji Surabaya itu, arah ditalkin bahwa itu ramah, mereka wali. Wakilnya talkin Madura, bah, untuk yang mati mungkin jinak talkin, yo. Ono wong Surabaya muni yo kabeh diyane. Terus nak nalkin ngene tok. Ya mungkin yo wis mati jeng yo ora takoki malaikat muni ngenteni Mbah Khalil terus ngire. Ngono tok ini wong akeh. nanti kenal wali ora wali bantah. Waduh-waduh di Surabaya ini wong akeh. Yuk yuk kok nama mereka mereka kok rasa Jawa muni ini Pak Oleh terus digang mulai. Kau ning situ lah coba wong yo wis mati kowe mending muni ini Pak Oleh. Iku kok pun mulai. Ora ono tak kok, Terus ngomong tak kok. Bahasa yang seputih kok jenengan kau ae ini ketua ketuaan Ketua Ketuaan iki kanjeng lagi mereka rawani. Kamu itu sih. Mana bukan kan nanti kesannya. Sebenarnya malaikat itu Jadi malaikat itu kayak guyon kan itu mau nanti mau. Ada bagi nggak tanya rombongan. Lalu masih rubah di sini kalau yang kata sing kada nopo. Oh, Orang itu cara nunggu suargo, jauh sini sini bisri, nunggu suargo kok orang sekarang. Mau kena kau malaikat. Tiktum, wes, wes butuh tip nah, gue gitu, buat tip nah, gue buat dilatih. Tiktum, tip nah, ya wes ngono, ya tak nunggu suargo sih, terus mau tuh, terus bang, aja. Tapi ya ini saya gue udah satu kedua kami. Tapi orang niat uraan kan, niat ngelawan kepengen, dia dia wong seneng maksiat, berdua kepengen seneng. Oh balik malah. Wong seneng maksiat kan kepengen senang. Nah, kiai kiai kepengen kesenangan itu terobati lewat melakukan barang sing ramah. Iya, ono sing milih kudo, ono sing milih nglamun, ono sing milih rokokan nganti kodong bijine, macam-macam. Iku anggap aja ngelawan mak. Di iya. wong kudu roh ilmu, cuman lah, Jadi kitab Arisalah Al-Qusairiyah menceritakan Mamin sayin aksa muli dhuhur syaitan min farohil mukmin. Orang-orang barang sing iso Nopo ngancur no gegere setan koyok senenge wong muk Kau setan paling seneng wong mukmin utangnya akeh ning omah diridu timbang kene mau utang akeh bojo kereng kono dolanan ning dugem dolanan ning gara-gara ra seneng Coba nah misalnya mukmin seneng, misalnya nyuruh saya main mukmin sing utange akeh ditedir sumpah kaya iso turu bojo ngamuk. Terus tetep seneng. Gusti kula utange kata kepengin nyaur. Jenengan ndak sing sugih, boten enten barang mukhan. juga banyu wudhu, seneng ae. Gusti kula tetep kepengin nyaur utang. Kula nyuwun jalan keluar saking jenengan dengan sing suka terus bayang no oh, sangi suka pangeran itu oh, Sulaiman itu jenis saya gugur, biro pulau negeri kalau kirang sangat atas <laughs> misalnya orang pangeran tentunya keterjadian janji tengah akhirat angsam kalau fakir mau papat tapi kudu jenengan kudu eling nah itu kebutuhan kulo di tengah akhirat kudu dipenuhi akhirnya ngelamur dewe ngomong barang kalah orang sido du terus ketemu ngorok Terus menurutku pangeran seneng gede di mas. Mas. Mana ayat pun bifatillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong kudu seneng. Kon arah seneng repot, awal maksiat golek seneng. Mane kabeh wong alim-alim mesti seneng. Seneng guru, sak roh Saya Muhammad ya masyur seneng Muhammad sombong nang kecil-kecil kan murid-murid itu. Malah wah ada sahabat senang dikuyon. Muawiyah itu sange senengnya guyon nganti cilik-cilik ini kita ini ditaleni cilik-cilik kok ada dene wedhus-wedhusan. Amirul mukminin. Iya gitu. Iya, iya. Sange senengnya guyon. Malah Abu Bakar malah seneng gedul-gedul kan. Saya Hasan anggup kan Jadi nanti nyun kan rati tidak rapat tiga yo kayo kan saya Hasan di pangku. Wong Arab nak gendong gak sikile no, tiga gulu terus sikile lorot tiba iya. dicekal terus saya Hasan ini si Rai Abu Bakar. Barang ketemu Sayyidina Ali pengen masjid bro. Biabi hisabahan bin Nabi Laisa sabihan bil Ali <laughs> Masyur ya tadi Cek bejamu cong Mirip Mbak Mura mirip Bapak Sekalian <laughs> eh, tadi gue pakai Uang sepakat mirip kan Sini gue mirip Pak Jadi bareng mas dibilang Lalu saya tidak ada kemana Cek bejamu cong mirip Mbak Mura Saya tidak ada kemana Ya udah biasa Gue contoh suka rumah kamu Tomun, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bebas Yunaroso, agar wong bocah. Salam. Saking keseringnya salam nanti salamnya udah Assalamualaikum, assalamualaikum. keseringnya apa? Salam. Murah sangkun, biasa pak. Tapi kan jangan tetap aku. Tapi anak sopo. Jelas kafe. Jadi Kajian Nabi gak nanti gedong saya Hasan, gedong saya Hasan itu dari Nabi, dari sahabat-sahabat. Cek bejani Hasan maksudnya, wong kok digendong akromul khalqi dari dari Nabi orang orang mulai kayak Hasan. Wong akromul khalqi itu ditumpahin. <laughs> jadi biasa kesulitan omongan ringan, jadi biasa. Ya podo sahabat sholat jengking yo ya no. Jadi kali Nabi sujud sawi, rakoyo biasa. Yo ya ada sahabat yang beling terus, Enggak nggak Ana apa? Dari jari sama sahabat sahabat sholat khusus apa? Kalau ada kejadian yang jangan tidak loh. Ana apa? Bareng dagang ini. Oh, ana putune numpai to. Sehingga ana hadis riwayat suatu saat Nabi ku atola sujudan. Mergo saya Hasan numpai kajian. Ya iku mung ora sahabat sing jengking sing ngadeg ayo ora ono. Sare musuh kabeh kok Mustofa takoki. Ono pun musuh iki boten ngertos. Oh, ya ora ono Kok kabeh jawabane boten. Tapi masih ono sahabat kok ono kok kok suki delo. Ono saya Hasan Husain numpai. Ya, akhirnya ono riwayat suatu saat Nabi sholat suwi. Iku ditumpai kudune. Tapi kok Ojo tak sudut. Lu peneliti. Jadi di saya ya biasa itu. Soalnya kapan ya itu kita bahagia melawan bahagia dengan mak. Boleh ngambil pulau. Sokor-sokor lebih naik lagi, iya, sokor-sokor. Tapi kan soalnya kabeh, zaman rusak ini. Itu Mbak Khalid Bangkang masyur. <laughs> seneng Sedangnya guyon, tapi parah guyon. Ya. Ngomong mana suka atas kata atas, atas bisa dulu dulu. kata cilik wah era modern nih. Atas dua aja dulu dulu. Ya, misalnya Mustafa sing naik ke wetok macet roket bingung. <laughs> Paling jeblok dikeploi. Paling kata sih dijubuk tenang ya. Terus masyur oleh itu ngaji malaikat itu. Ya sih, kalau tak kau malaikat mendingan ya, ini pak Oleh, Kalau gue nih malaikat ya, dan pak boleh. Masyur. aja lucu, karena muridnya tahu batal. Bahwa itu tahu sholat jamaah. Kan. Suatu saat sholat jamaah itu terus nyekal apa? dua itu kok masih kusuk, kakak kakak kusuk. Ya pokoknya gue nih sini dua itu, keong Semua Baru pas sholat itu kang bilang dino kono lah, Rono sowan gue Jadi kalau ditanya, wonten apa jenengan sowan? Matur bebas Mbah Pas aku pe eh, iku ditulung Mbah Khalid. <laughs> Jadi murid. Lah tak murid pada takok, Pak. Takok ijek cekelan nopo? Rada. Zir, kuso ngene-ngene. aku mereka. kita, paling ketika heran. Tapi tidak kue kekuyan. Jadi masuk di zaman dulu ya, wali dengan ini aku kancing mas. Apa itu gigi Bah, kancing mas haram bah. Wong anak orang nggak kancing mas. Ibu anak aku sing seneng mas. Ibu masih sing seneng aku aku. Jadi ibu kiper. Jadi saya itu ya do, ya do kecil-kecil. Tapi ku kabeh ku jadi hukum, ya, sing jadi hukum mesti to farokul mukmin iku penting, farok fitoat itu penting, farok bil masahat itu penting. Lain nanti ngendikan wa fi buti ahadikum sodaku. Mulane nabi ku seneng nak wong mbek bojo guyon, sampe nabi no wong kawin piye. Dula ibu ka wa dula ibu aku ya dolanan bojomu, bojone ya dolanan. Ibu cuma delok kowe lucu. Terus kerja runtusan kaya ngono sebelah ya, rantuk juga kan lucu. Nah bujumu nggak kemana itu kudunya lucu. Orang ada keprok problem. Terus bujumu itu jalur duit kue sak juta. Kue kan jauh lucu, sekarang aku kira kok jalur duit aja. Berarti bocah lu. Bocah mau bocah lama, mestinya gua anggap bocah. Saya kira kue duit cilik TK. Misalnya anak Rukin dia kata, Pak, Pak, kok ada mobil Lu juga. Ngerti bapak kiri kok Nah, kok ada bujumu ketika kiri kok jaluk duit Lu mesti ini lucu coba anggap lama lu jaluk duit bujuku. Mulai itu sedih maksud Nabi hal lah kron tulah ibu bawa tulah ibu kana Nabi itu saya lucu yuk kue tulanan kono yo. Jadi mesti mana Nabi itu senang kenal Nabi itu perawan naik perawan itu orientasinya cek bakso lucu-lucunan. Nah, kira-kira orientasi ini mapan. Tapi masalahnya bujuk saya serap rawat Nah, itu entek periode lucu. Abna gua. Aku mongko paring gue iman sapa Allah wa taala salah sa sifat yang tahu kira-kira sifat mahmud dan sing terpuji. ah gua. Sampai tak ceritanya lucunya Basi Berg. Ya Basi Berg apa ya Bang? Basi Berg terkenal alim alama. Ahli fokus. Wong ibu nak ngedikan serius, tapi seringkali guyon. Seringkali masa antik santai. Labah guru-guru saya Wahab itu terkenal wali muka syafa. Terkenal kalau biasanya di muda gula beracara semaan biasanya misi muka dimai. Ini sing ngisi pulau, punya Habib Lutfi. Berawal buatan kula bener tapi ada yang maksud. Di pulau biasanya sing ngisi acara Quran ini pulau sing muka. Sebagai guru-guru, kalian saran pindah gila, jangan tiga gila. Ya tiga kilo. Jadi Mbak Zubair ini, uang kok terkenal muka syafah. Sekali-kali petak saya ini. Gue Mbak Zubair mau terkenal ahli. Dulu dulu gue jadi wali terkenal kan nakai sing ngaturi. Hasil itu ngidulin naruhan gitu di Sokulono di Sojini di Sari. Guru gak ada sawah tuh Di Dulu di Sokul. Malah jadi dikirimi cikar Mbak Guru Mbak Zubair ya akrab ya bodoh. Sisi tok terkenal ali fikih, sitok terkenal wali. Bisa biasa orang alim makrab wali juga wong alim ini ya wali ora kok ikut Wali ini mergo cobaan gua wali tenan gua ora terus wong darani. Si wong alim ya bodoh dene papo ra sih. Oh zaman akhir kan rajin, Tapi yo ben iku lucu, gak apa-apa. Walhasil terus cikar itu lewat baju Mbak Zubair. Maksud Mbak Zubair tindak terus. Eh tunggu Enggak pas, jadi kan ya udah kenal rata-rata aku ini kiai kiai sering silaturahmi. Ini berasa so. Dari mbak guru berapa ke mbak guru, sih aku jaluk lima kilo tak berapa nong. deh mereka p tiga nom mbak guru, sama kan mbak. Oh ya mbak santri berapa lah pengatur mbak guru. Aku jaluk ya lima kilo ya rakyat. Bukan apa-apa bahasa segar gak lima kilo, lalu pokoknya capek. Mbak mbak guru sampai di masa. dimasak. Dimasak es roh rasane roh hati. Kami bilang gila tuh lalu ini mbak guru, kis gue mbak guru. Bisa kan dorong kuno kan, agar orang tamu dia tuh ide. Dar, ada dari Mas ini. Bah, beras niki bu, oh, kau rasa beras juga sari. Dari Mas Guru. Jadi kan cerdas orang fakir tok. Tekan ilate ya kok cerdas ngambil rasa usul ya kok. Mas, mau kok cerdas sing ngono kan ilate cerdas rasa Akhirnya saya cerita sama Jibril. Tapi ini kalau tekan ya bang. Ada yang apa kok? Lalu muka sama mbak guru dong. Gak ada juga. Jadi udah di udah biasa kiai ngerjain uang gitu ya. Jadi jenenge istirahat ilmu bahan mana nih nikmati barang-barang apa? Masyur. Sohapa ya dia udah sering. Mulane ikhya niku gada bab babu mizafin nabi. Bab guyone kanjeng Nabi. Mulane niku dene bab janji ning juga ana kata-kata wa zahu wa la yaqulu illa haqqan fi wa ta'ala wa to Nabi ku yo gu guyon. Cuma guyone nabi ku ora tau bodho. Lah kowe kan gak nabi, bodho sithik-sithik ora apa-apa ora nabi wae. Masyur, kalau orang sepuh, soal Nabi, terus lebih ke dalam, ya Rasulullah, kalau apa yang langsung, Ojo nih kene sik Tapi ini mun badhe dalu kula nang Mas. Ojo nih kene sik kok gampang. Kok tak terno. Mas. La ahmilan lagi ala bin nakom. Kok tak tumpakno anake unta. Tenang ya maksudnya mulai pe mlaku. Gak apa-apa kok tak ketero anake unta. Maksudnya kowe tak tumpakno anake unta. Terus aku itu tangkok. Anak e unta kena ginopo ya Rasulullah. Mama faal tu bibli nako. Anak e unta kena tanggul nopo. Walhasil bareng wae mulai Ya ya kan ono onto tua, onto normal, konon pak. Ya sih gue mulai kue. ini kan kau mobil. Ini untuk tua mau tanya Rasulullah bukan anak ya untuk ya masih tua ya anak ya untuk. Saya <laughs> bukan dipanggil. Saya contoh tua itu ya anak so. Untuk lah. Ini konotasinya anak untuk untuk cili. Nah, karena ada anak itu. Ini saya lagi masuk tua ya. Untuk ngakak ngakak. Apa jadi gue pinter gue juga. Kaji ya? nabi. tadi orang kok terus bercucu, ya kan? Jadi si pas tuh dulu orang kok pas itu biasa, ya. itu biasa, kecil-kecil kan biasa. Paham ya? Terus tapi nabi juga biasanya nabi yang lain kurang tahu nopo. Dia cukup punya keahlian itu. Ya masuk, masuk Nabi balapan BCK Aisyah. Ya nabi ku kadang jogging dan isu-isu ngajak balapan juga isu. Aku wong roh kabeh dari kaitan kadang aku yang menang kadang aku menang. mau ngajak kau gini seragel lembay belum jogging nyanyi Jadi di sini uang soleh soleh di sini wah sih murid itu gak gak Senang bully ya senang seneng senang kecil kecil kan senang bully. Gitu. Ya masih ya. ya mau kayak senang cerita aku bakar dari sopo Abu Bakar Besidina ini ku tegang dan kita kita ya hidup saya masa kan ini ya bihi sabahan bin nabi lesa sabihan bi alizes dong kejamu kok mirip bang gak mirip bapak si tidak main mencet tapi terus ibu ayo balik Azunan huwa Wa ya darulang mata sopa wa ta'ala min adna wa mongko nyugene wa iman sapa wa taala wa taala min wili malin saking kampur ayun siku ku tegese ngekei yun siku kang iso nafakono sapa wong kuwi iman. tapi awang ngekei semuge bagi suku nika bihi balik kelan tenangnya atine wongu nak orang maksiat tapi tongkat nika awang maringi atine ten Cuma aku kaya kowe nanti ndelok dugem kan repot, wong ayu-ayu kowe terus tersiksa kok gak sakno. Karena pengen merasa Allah tersiksa kelar bayar, bayar kelar bayar dina ini sesuk kelar kan tersiksa kan. Itu nak kowe wong saleh. Nikmati kesalehan, terus bengi-bengi guyon ngantuk buku angop. Terus sesuk tangi ngerokokan ngopi, wis ngono kan seneng. orang tergantung ke barang masih masih. Wa ayyadam bal bisukuni kau tiga lawan tenangnya sih, kalau kulo sangat sangat itu, kau sing seneng gitu, seneng gitu barang sing ramah. Senang barang apa itu lebih baik ketimbang yang didapatkan mereka. Mereka itu risau, ini mereka sak orang ayu lah itu risau. ada anak gue senang terus, aku kudu seneng. Soale wong mukmin kudu seneng ora ngajar. Senare istilah sesuai aku nino. Wa ayyadu. lanu wa nasapa wa gue iman ayo wa kudu sing wa nasapa wa iman minggu jitring lan tanpa pasukan e asa kira tekse biro pasukan yu ino menaku kang mulung sapa kira. Gitu. dia akan senang tanpa pasukan dia akan kuat tanpa pasukan bal bi kuwatillahi taala balik kelar kekuatane wa taala wa a'azzahu lan maringi mulya sapa Allah ing man eh gak bagu tegese sama tanah sopo man maringi menang sopo Allah ing man hola bagu tegese maringi menang sopo Allah ing ala adui yang atasnya musuh-musuh iman bin ghairi asyarat asyiratin lan tanpa pasukan eh jamaat untuk si jamaat wa asyiruna kang nopo ngancani atau kang mendukung asyarat asyiruna kan muasyarah komunitas keluarga kang ngancani sapa jamaah iman bal binasrillahi ta'ala balik pertolongan ya Allah ta'ala uang nak koat orang maksiat ngalah diparingi senang diparingi rabutoh lan diparingi mulya ambek Allah